Salah Asuhan karya Abdul Muiz bab 4 Dalam kebimbangan Semalam-malaman itu Kori tidak merasai tidur nyenyak. Setiap saat ia bertanya dalam hatinya, cintakah ia pada Hanafi? Tapi senantiasa didengarnya pula sahutan. Oh, anak Belanda dengan orang Melayu, bagaimana boleh jadi? Tapi seketika itu juga berbunyi pula suara. Orang Melayu boleh disamakan haknya dengan orang Eropa, lalu diharapkan ke muka angan-angannya akan diri Hanafi, lahir dan batin. Rupanya molek. Kulitnya tidaklah hitam bagaikan bumi putra kebanyakan. Hanafi sendiri benci pada bangsanya bumi putra. Pelajarannya, tingkah lakunya, perasaannya, semua sudah menurut cara barat. Kalau ia tidak tinggal bersama ibunya yang sangat kampung tentang tabiat dan perasaannya, tak akan adalah yang menyangka bahwa Hanafi orang Melayu. Sebab bencinya pada bangsanya sendiri, sudah tentu ia suka minta disamakan dengan bangsa Eropa. Pekerjaannya ialah yang lazim dijabat oleh orang Belanda saja. Istimewa pula kalau ia minta disamakan dengan bangsa Eropa. Tentu tak ada lagi batasnya pangkat yang boleh dijabatnya. Tapi, tapi, meskipun demikian, Kori boleh memastikan bahwa ia tidak dapat membalas percintaan Hanafi. Sebab, ya sebab, sebab ia tidak cinta. Hanafi dipandang sebagai seorang sahabat saja yang dibawa bergaul di waktu bertemu saja. Dari kecil ia sudah berkenalan, sudah sama-sama bermain-main, meskipun Hanafi tiga tahun lebih tua dari dia. Dahulu, masa di sekolah rendah di Solok, ia memandang Hanafi seolah-olah saudara tuanya, dan acap kali Hanafi melindunginya jika ada seorang anak laki-laki yang hendak menganiayanya. Waktu ia datang ke Betawi, masih mendapati Hanafi di kota itu. 6 bulan sesudah itu barulah Hanafi pulang ke Sumatera Barat. Tapi dalam waktu 6 bulan itu, hanya 2-3 kali ia berjumpa dengan kawan itu. Sedang selama di asrama Salemba tidak pula berkirim-kirim surat dengan dia. Hanya tiap-tiap vakansi mereka bertemu di Solok. Sedang pergaulan tetap cara biasa, sebagai kakak dengan adik. Secara orang bersaudara, banyak benar timbul pertikaian pikiran antara keduanya. Dan tiap-tiap bersaut-sautan itu ada jualah salah seorang yang marah jika yang seorang sudah bermuka merah, yang lain lalu mengalah. Demikian saja dilakukan oleh mereka berganti-ganti, hingga persahabatan antara keduanya bisa kekal. Hanya Kori sudah merasa menjadi gadis setelah ia masuk sekolah HBS, terutama di negeri kecil dijaganya benar namanya, supaya jangan menjadi sebutan. Oleh karena itu, hanya sekali-sekali ia datang ke rumah Hanafi. Begitu juga tidak pernah seorang diri, melainkan membawa kawan juga, dan jika ia berjalan-jalan dengan Hanafi pun ia membawa salah seorang kawan. Buat dirinya sendiri ia tidak terlalu peduli, tapi yang dijaganya hanyalah perasaan orang. Hanafi dipandangnya seolah-olah saudaranya, jadi seharusnya ia tidak perlu berhati-hati benar. Hanya Hanafi itu memang orang Melayu, dan di dalam adat orang Melayu memang banyak benar pantangan bagi anak gadis. Jika sekiranya diketahui, Hanafi membawanya ke tempat permandian di pinggir laut dengan tidak membawa kawan, akan tidaklah ia keberatan karena Hanafi dipandangnya sebagai saudaranya benar. Yang sudah-sudah Hanafi pun berlaku sebagai seorang saudara pula kepadanya. Hanya di dalam vakansi sekali ini dan terlebih pula sehari tadi, perangainya sudah lain. Sudah menjadi kebiasaan bagi keduanya berpegang-pegangan tangan, tidak ada gelinya. Tapi waktu tadi siang Hanafi meraba lalu mencium tangan Kori. Bukan saja Kori terkejut karena kedatangan Tuan dan Nyonya Brom, melainkan sebenarnya ia terkejut sebab dicium tangannya itu. Dan itu pun sudah luar biasa, karena antara kakak dengan adik tak usahlah terkejut pasal bercium-ciuman tangan itu. Tapi Kori sudah terperanjat, segala darah sudah naik ke kepalanya, dan jantungnya pun berdebar-debar. Itulah suatu tanda baginya bahwa dari pihak sifat-sifat bersaudara itu pun sudah berubah. Hati birahinya sebagai gadis sudah timbul pada saat itu, dan mulai dari itu, yakinlah ia akan bahaya percampuran laki-laki dengan perempuan. Dahulu disangkanya bahwa seorang gadis akan bisa bercampur gaul dengan bujang sebagai saudara sejati, bebas daripada perasaan lain yang tidak layak bagi orang bersaudara. Persahabatan yang suci antara gadis dengan bujang disangkanya boleh berlaku dengan sesuci-sucinya. Jika ia bergaul dengan bujang-bujang, maka disangkanya adalah ia bergaul dengan sahabat yang tidak memandang dia sebagai perempuannya, melainkan sebagai sahabat saja, serupa dengan kepada sahabat laki-laki. Itulah sebabnya maka Kori sudah menertawakan sekalian bujang yang segera saja menulis surat lamaran menyatakan cinta yang tidak berhingga kepadanya. Setelah bertemu dua tiga kali di tempat keramaian, laku serupa itu jauh daripada menimbulkan birahi si gadis itu, melainkan menimbulkan bencinya, hingga inginlah ia hendak mempermain-mainkan orang yang serupa itu. Dalam persangkaan Kori, pergaulan dengan Hanafi selama ini hanya dibangunkan di atas rasa persahabatan dan persaudaraan saja. Memang sayanglah ia pada Hanafi, tapi sebagai sayang kepada saudara. Tapi nyatalah bahwa perasaan dari kedua belah pihak sudah berubah. Hanafi sudah cinta padanya, bukan lagi sebagai kepada adiknya, melainkan sebagai kepada seorang perempuan yang dikehendakinya buat menjadi istrinya. Perasaan Kori terhadap kepadanya sudah berubah pula. Tapi cintakah ia pada Hanafi? Itulah suatu pertanyaan besar yang sedang membimbangkan hatinya, yang mengganggu kesenangannya sampai ke tempat tidurnya. Senantiasa wajah Hanafi sudah terbayang-bayang dalam pandangannya, meskipun ia memicingkan mata. Meskipun perangai Hanafi sudah ke Belanda-Belandaan, tapi adalah juga sifat ketimuran yang belum hilang sama sekali padanya, yaitu malu-malu sopan orang timur masih ada di kampungnya. Dan sifat inilah yang menarik hati si gadis itu. Sejurus lamanya termenunglah Kori, maka dihitungnya pada buah baju kimononya, seolah-olah meramal-ramali. Cinta tidak, cinta tidak, cinta. Stop. Lima bilangan buah kimono. Kesudahannya jatuh pada cinta. Oh, kata Kori. Tentu saja disudahi cinta. Karena buah kimono ini memang lima. Sekiranya kemulai dengan tidak, tentu tidak pula kesudahannya. Hah, kata Kori pula dalam hatinya. Tokek itu jarang bohongnya. Mari kita lihat. Tidak. Cinta tidak? Cinta. Tidak? Cinta. Oh, tuh kayak celaka. Biasanya berbunyi lima kali, sekarang enam. Pendeknya aku tak cinta pada si Hanafi si gila. Bah, orang Melayu. kori mencoba menghilangkan segala kenang-kenangan yang berhubungan dengan Hanafi. Kepalanya sudah berasa berat, telinga mendesing-desing. Sejurus lamanya terlayanglah ia, lalu tertidur. Seketika wajah Hanafi sudah nampak pula di mukanya, sambil senyum simpul dengan sapanya. Kori sudah diganggu oleh mimpi yang bukan-bukan. Rasanya Hanafi meninggalkan dia, pergi mengembara ke negeri jauh. Maka pada saat perceraian, menjeritlah Kori sekuat-kuatnya, menyeru nama Hanafi, kekasihnya. Kori, Kori, kata suara ayahnya di buka pintu kamarnya. Engkau bermimpi, sadarlah. Bukan buatan sungut Kori, demi ia sadar dan mengingat akan mimpinya. Oh, ia Kori Dubusi akan menjerit bila bercerai dengan Hanafi, orang Melayu. Oh, oh, apakah sangka ayahnya kalau mendengar seruan Hanafi itu? Seketika itu timbullah gundah gulananya yang tidak terkira-kira, mengingatkan keadaan Hanafi. Ia menyalahkan orang itu karena sudah membimbangkan pikirannya. Dipandangnya sebagai saudara benar dari kecilnya, dipercayakannya dirinya kepada saudara itu. Sekarang inilah jadinya, tidak patut Hanafi menggoyangkan hatinya sampai serupa itu, merusakkan kesenangannya sama sekali. Jika ia esok datang ke rumah Nafi, antara seorang dengan seorang, hendak dinyatakannyalah kemasyukulan hatinya tentang itu. Ia hendak berkata kepada Hanafi, tidak patutlah Hanafi merusakkan kepercayaan Kori yang diberikan selama ini kepadanya. Tidak layak mempergunakan kelemahan anak gadis buat mencapai maksudnya. Tapi, dibalik-balik pula dipikirkan, kalau Kori sendiri tidak cinta kepadanya, apakah yang buat disusahkan? Kalau ia memang tidak cinta, dengan sepatah kata ia dapat mencegah segala gangguan itu, dan amanlah pula dalam hatinya. Ya, memang sesungguhnya ia tidak cinta pada Hanafi. Dan hal itu hendak diceritakannya esok petang dengan selesai, dengan pendek, supaya Hanafi mengetahui benar-benar bahwa ia tidak usah mengharap-harap lagi. Tapi, kasihan kalau diceritakan pula sekalian itu. Alangkah sedih hati Hanafi tali persaudaraan yang sekian teguhnya ditimbulkan dari zaman masih kanak-kanak tentu akan putus. Dalam memikirkan yang serupa itu, ia sudah bangkit dari berbaring, lalu membukakan pintu kamarnya. Oh, papa, demikian ia berkata kepada ayahnya, yang masuk ke dalam kamarnya. Tadi Koli sangat riang di tempat bermain tenis. Hanafi sudah mempertakut-takuti dengan keluang yang banyak bergantungan di pohon ketapang di tempat itu dan jatuh seekor karena ditembak oleh seorang anak dengan senapan angin. Keriuhan yang tadi siang sampai terbawa ke dalam mimpi. Tuan Dubusi melihat dengan bimbang pada air muka anak yang merah-merah padam itu. Engkau sangat gembira, Kori. Rupanya seluruh urat sarafmu sedang tergoyang. Minumlah satu tablet bromural. Marilah papa ambilkan. Sejurus lamanya Tuan Dubusi meninggalkan anaknya, lalu datang kembali membawa sebuah botol kecil di tangannya. Setelah dikeluarkannya sebuah tablet, maka dituangkannya lah air dingin dari karaf ke dalam gelas yang ada di meja toilet. Lalu diberikannya air dan tablet itu kepada anaknya. Telanlah ini anakku, segera juga darahmu akan surut, tidurmu akan nyenyak. Selamat malam. Dengan cepat Kori menurut ayahnya, lalu berbaring tidur kembali. Pukul 4 sudah berbunyi. Tidak lama antaranya tidur nyenyaklah ia. Hanafi pun tak hilang-hilang juga dari kenang-kenangannya. Di dalam tidur nyenyak itu bermimpilah ia bahwa ia sudah meramal-ramal pula pada strip kelambu yang ada pada tumpukan kakinya. Strip itu antara 20 cm renggangnya, jadi banyak sekali bilangannya. Rasanya ia sudah mulai menghitung dari tidak karena ia sesungguhnya tidak cinta. Tidak cinta, tidak cinta, tidak cinta, tidak. Akhirnya jatuh kepada cinta juga. Sangat masyhul hatinya setelah ia sadar dari tidurnya. Melihat matahari sudah tinggi dan teringatlah ia akan mimpinya itu. Oh, mimpi itu bohong, katanya sambil memperbaiki kain selimutnya. Seolah-olah hendak menyambung tidur, meskipun pukul tujuh sudah lama terdengar berbunyi. Maka memandanglah ia ke kelambu yang ada pada tumpukan kakinya. Banyak benar strip-strip itu. Lebih dari tiga puluh. Mari dicoba-coba buat penghabisan. Hanafi dimulai dengan tidak. Setuju dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak cinta, tidak cinta. 30 kali berganti-ganti antara tidak dengan cinta Kebetulan pada strip yang merapat benar pada tiang tempat tidur, berganti pula lah bilangan itu dengan cinta. Barangkali aku kena guna-guna, kata Kori sambil merentak bangkit dari tidurnya. Aku sesungguhnya tidak cinta pada orang itu. Tidak, tidak, tidak. Meramal-ramal itu permainan kanak-kanak, tahayul orang Melayu. Sepuluh kali hendak dikatakan cinta sore, hendak kuperlihatkan benar-benar apa yang kukandung dalam hatiku kepada orang itu. Memang sayang sekali, bila perbuatanku akan memutuskan tali persahabatan dan persaudaraan yang kukuh itu. Tapi apa boleh buat? Oh, oh, sungguhkah tak boleh jadi pergaulan laki-laki dengan perempuan suci daripada perasaan yang bukan-bukan itu? Yang sangat dimasyhurkan pada Hanafi ialah karena ialah laki-laki yang pertama kali dapat menimbulkan gelombang yang sehebat itu di dalam kalbunya, sehingga urat-urat sarafnya sudah tergoncang, tidur tak lelap, sedang makan pun tak enak. Tapi sementara itu, gusar pula lah ia pada dirinya sendiri karena waktu menjelang pukul 5 itu berasa amat panjang olehnya, hingga ia hampir-hampir tak sabar menantikan hari petang. Tentulah aku ingin buru-buru hendak menyatakan perasaanku kepadanya. Buat menyurutkan hati jangan sampai berharap-harap. Demikian Kori sudah memberi keterangan atas halnya tidak sabar menanti hari petang itu. Lebih dari itu tidak. Mustahil aku resah menantikan waktu sekedar buat berpandangan dengan dia saja. Mustahil dan sehari-harian itu sudah pula ia melakukan suatu buatan yang tidak pula dapat diterangkannya apa sebabnya maka ia berbuat demikian. Peti tempat menaruh surat-surat lamaran dari yang gila-gila di Betawi sudah dikeluarkannya dari taruhan. Lalu dibawanya sekalian surat-surat itu ke dapur dan dibakarnya. Sambil tersenyum berkatalah ia dalam hatinya, Nah, mudah-mudahan malam ini mereka akan mendapat ilham kemana jalannya surat-surat mereka itu, supaya jangan membuang-buang perangko juga akhir bab 4. thank you